Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina min say'ati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba.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 yastajibu da'awat wa yakdil hajat dan Allah Subhanahu wa taala adalah mengijabahi menjawab doa-doa wa yakdil hajat dan Allah Subhanahu wa taala memenuhi keperluan-keperluan manusia disebutkan di situ oleh Al Imam Matahawi akidah ini kemudian dijelaskan oleh beberapa ulama diantaranya antaranya Al Imam Abis bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum berkata Rabb kalian yakni Allah Subhanahu wa taala berdoalah kalian kepadaku astajib lakum aku akan mengijabahi kalian disebutkan pada pertemuan telah lewat tentang pertanyaan bagaimana di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kadang-kadang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyebutkan ayat tadi yang kita sebutkan. Di situ beliau menjelaskan beberapa jawaban bahwa kalimat astajib lakum aku akan mengijabahi itu adalah lebih umum dari sekedar memberikan. Mengijabahi yakni menjawab. Allah menjawab menjawab doa kita semua. Kemudian juga disebutkan di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang hamba apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka di situ ada tiga kemungkinan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan bagi kita. Ima mungkin untuk kemudian dijawab dijawab doa doa kita tersebut atau kalau tidak kemudian yusrifuhu dipalingkan dia kepada sesuatu yang lain dipalingkan kita dari kejelekan yang lebih besar karena kadang-kadang seorang berdoa umpamanya dia berdoa untuk diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala Allah SWT mengetahui kalau dia kemudian diberikan harta nanti dengan harta yang banyak kadang-kadang malah dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia nanti di akhirat dengan diberikan pahala. Jadi tidak rugi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian suatu saat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hal yang demikian itu Allah kehendaki karena Allah mengetahui kalau kemudian kita diberikan hal tersebut ternyata kita malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian tidak diberikan di dunia ini maka akan diberikan pahalanya karena doa dua ibadah, doa itu adalah ibadah. Akan diberikan pahalanya nanti di hari kiamat. <clears throat> Kemudian berikutnya kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Al-Imam atau Hawi rahimahullah taala dari perkara akidah. Dan akidah itu adalah keyakinan yang mantap ada pada diri seseorang. Sebuah oleh beliau rahimahullah taala qauluhu dan ucapan beliau wa yamliku kula syai' wala yamlikuhu syai' dan Allah Subhanahu wa taala memiliki memiliki segala sesuatu wala yamlikuhu syai'un dan tidak ada sesuatu pun yang memiliki Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang kemudian menguasai Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah menguasai segala sesuatu menguasai alam semesta dan nanti kita akan jelaskan bagaimana ini dalam ayat Al-Quran, demikian juga dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk-makhluk yang besar. Dari situ kita akan mengetahui bahwa kita ini adalah hamba yang kecil, hamba yang tidak ada nilainya. Dalam artian adalah kecil sekali dibandingkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Dari langit-langitnya, demikian juga bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Demikian juga nanti malaikatnya. Demikian juga arsh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga al-qalam, pena. Demikian juga yang lainnya dari gunung-gunung, lautan dan sebagainya. Dan kita ini adalah makhluk yang kecil dibanding dari makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di antara mereka itu ada yang tidak jenuh, tidak ada bosan ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian beliau menyebutkan wala gina anillah taala tarfatain dan tidak ada merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala tarfatain satu kerdipan mata. Tidak ada kita kemudian merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala walaupun satu detik. Walaupun satu kerdipan mata. Kemudian waman istaghna anillah tarfatain barang siapa yang merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala satu kedipan mata atau mungkin satu detik saja tidak merasa butuh, fakat kafaro. Beliau mengatakan maka dia telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Wasara min ahlil haini dan termasuk dari orang-orang yang di itu celaka. Al-hain yakni halak, termasuk orang-orang yang celaka merasa sombong dengan harta yang dia miliki atau mungkin bentuk badan dia yang bagus atau mungkin mempunyai harta uang kendaraan yang banyak atau mungkin tanah yang luas dan merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala maka seperti ini termasuk orang-orang yang rugi. Yang pertama oleh beliau wa yamliku kulla bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki segala sesuatu wala yang syai' dan tidak ada, tidak, tidak ada sesuatu pun yang menguasai Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an? Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sebutkan di situ seperti dalam surat yakni At-Talaq yakni Allah Subhanahu wa taala ini khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalu amru bainahunna Allah Subhanahu wa taala menciptakan sab'a samawat, tujuh lapis langit. Langit yang di atas kita ini yang tidak ada di situ tiangnya itu itu adalah langit yang paling bawah. Ada enam lagi di atasnya, tujuh lapis langit. Tujuh lapis langit oleh menciptakannya. Kemudian juga disebutkan wa minal ardi mislahuna demikian juga bumi. Bumi itu semisal juga, tujuh juga, tujuh lapis oleh karena itu disebutkan dalam hadis mutafakun alih <clears throat> bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang dia itu mencuri ya, mencuri tanah atau yakni yugoyir merubah manar art yakni tanda-tanda bumi, patok-patok tanah tuwi maka dia akan dibebani nanti min sabi aradin dari tujuh lapis bumi. Jadi seseorang kalau dia itu mencuri tanah atau mungkin di situ ada ada batas tanah yang dia miliki kemudian dia mundurkan satu meter umpamanya maka Nabi mengancam bahwa orang itu nanti akan dibebani di lehernya itu tujuh lapis tanah dan itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan tujuh lapis tanah tersebut demikian juga tujuh dari tingkatan langit-langit kemudian juga <clears throat> disebutkan di dalam Al-Quran. Ini kita di sini akan membaca sedikit apa yang disebutkan dalam kitab Tauhid. Bab yang paling akhir dalam kitab Tauhid di situ ada bab bab maja'a fi qaulillah, bab yang menjelaskan yang datang menyebutkan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala wa ma qadarullah Dan mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan yakni pemuliaan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah dan bumi semuanya itu itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, bumi ya waktu itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika ditegakkan hari kiamat. Kemudian disebutkan di situ hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dibawa oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ja'a hamrun minal, minal ahbar. Datang seseorang ahli ilmu dari orang-orang ahli ilmu dari ahli kitab terdahulu orang-orang Yahudi datang waktu itu ulama Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka waktu itu ada yang beriman kepada Nabi dan di antara mereka ada yang kafir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun mengetahui mengetahui kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga kebenaran tetapi mereka tidak mau menerima maka orang ini mengatakan, "Faqala ya Muhammad wa Muhammad, inna najid anna Allah yaj'alu samawat ala isba." Sesungguhnya kami orang-orang ulul kitab, orang-orang yang membaca Taurat, ini kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, itu Taurat. Kalau kepada Nabi Daud itu Zabur. Kepada Nabi Isa Injil, kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an. Semuanya dibawa oleh malaikat Jibril sebagai Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para nabi-nabi tersebut. Orang ini mengatakan sesungguhnya kami mendapati di dalam Taurat Allah Ya yaj'alu samawat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit-langit itu, tujuh langit di isba, di jari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahkan hadis ini muttafaqun alih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai isba, mempunyai apa? jari jemari, tidak boleh kemudian kita membagaimanakan, mudah. Ya, seperti itu, mudah. Ya, ini bahwa Allah Subhanahu wa taala waktu itu di hari kiamat nanti, ya, ini Allah Subhanahu wa taala di sini menjadikan tujuh lapis langit itu di jarinya. Wal ardina ala isba dan bumi-bumi tujuh lapis itu di jarinya. Tidak boleh kita membagaimanakan, ya, pokoknya kita meyakini. Dalam Al-Qur'an disebutkan banyak. Ar-Rahman 'alal arsy Allah Subhanahu wa taala di ars makhluk yang paling besar itu beristiwa. Istiwa waktu itu dijelaskan para ulama, demikian juga para sahabat menjelaskan yaitu apa? Istiwa itu bersemayam. Bersemayam. Tetapi bagaimananya kita tidak boleh membagaimanakan. Di Al-Qur'an banyak sekali bahkan tujuh tempat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di ars, di makhluk yang paling besar. Tidak bisa kemudian kita mengingkari karena itu Al-Qur'an tujuh ayat menyebutkan hal yang demikian. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Nanti kita sebutkan bagaimana keadaannya itu. Tidak boleh kita membagaimanakan. Pokoknya kita beriman. Hanya demikian. Demikian juga hadis yang sahih bahwa yang disuruh Rabbuna Nabi sulusil lail al-akhir Allah Subhanahu Wa Taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Siapa dari hambaku yang berdoa aku akan jawab, siapa yang dia itu minta aku akan beri. Maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun. Allah itu turun di sepertiga malam yang terakhir. Yang menjawab doa-doa kita. Siapa yang dia itu minta ampun akan diampuni. Lalu bagaimana turunnya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita membagaimanakan turunnya. Yang penting kita beriman hal demikian. Mudah sekali. Mudah sekali. Tidak boleh kemudian ditakwilkan atau ditafsirkan dengan makna apa? Turun rahmatnya. Tidak perlu. Yang kita mengetahui Allah turun seperti malam yang terakhir Demikian juga tadi Allah bersemayam. Bersemayam itu secara bahaya bahasa disebutkan di situ oleh Imam Malik rahmat Jadi maklum diketahui bersemayam itu seperti seorang raja duduk di atas singgasana. Itu sudah. Ya. Sebutkan kisahnya Nabi Sulaiman dengan e, Ratu Sabak waktu itu, sebagian mengatakan namanya Bilqis tapi hadisnya dhaif. Jelaskan dalam Al-Qur'an, walaha arshon adim Waktu itu burung hudhud ya termasuk dari kekuasaan Nabi Sulaiman waktu itu menguasai burung-burung mengetahui pembicaraan burung-burung ketika burung itu terlambat kemudian ditahan ditanya ya oleh Nabi Sulaiman kemudian dia terlambat menyebutkan bahwa dia mendatangi suatu negeri negeri Sabah di situ ada seorang ratu walaha arsun adim dia memiliki arsun singgasana yang besar mempunyai singgasana yang besar sampai akhirnya Nabi Sulaiman bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu dalam Al-Qur'an mengatakan kepada orang-orang di bawahnya siapa Ya'tini bi arsyha qabla ayatuni muslimin. Siapa yang bisa membawa membawa ars? Ars itu sana Di sini menunjukkan bahwa mana ars itu singgah sehingga ya ini tempat duduk raja itu. Siapa yang bisa membawakan kepadaku sana ratu tersebut? Ya. Sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan tunduk. Kemudian qala ifritu minal jin, ifrit ini jin ifrit waktu itu mengatakan, Ana atika bihi qabla antaku maqamik. Aku bisa mendatangkan sehingga sana itu, kursi itu. Ya, kursi. Seperti itu kan. Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Mengatakan kepada Nabi Sulaiman waktu itu. Alaihissalam. Qala alladhina indahu ilmu minal kita Berkata orang yang punyai ilmu dari Alkitab waktu itu. Ana atika bihi qabla ayartadda ilaika torfuk. Aku bisa merentangkan singgah sana itu sebelum kamu berkedip. Sebelum berkedip itu sudah sampai. Ya demikian. Maka di sini menjelaskan bahwa arus itu adalah singgah sana. Jadi kita memahami singgah sana bahwa Allah Subhanahu Ar-Rahman alal arsistawa Allah Subhanahu wa bersemayam di singgah sana, demikian. Mananya jelas, tetapi tidak boleh kita membagaimanakan. Maka waktu itu disebutkan <clears throat> oleh Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh orang tersebut sampai mengatakan sesungguhnya di dalam kitab itu didapati oleh dia bahwa bumi-bumi itu dijari Allah Subhanahu wa taala. Wa syajar ala isba, sajar pohon, pohon yang demikian banyaknya itu dijari Allah Subhanahu wa taala. Wal ma ala isba, demikian juga air itu dijari Allah Subhanahu wa taala. Wa thara ala isba, demikian juga tanah itu dijari Allah Subhanahu wa taala. Wa sairul ala isba, dan semua dari makhluk yang lain ya itu di jari Allah. Demikian. Fayakul maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian fayakul di sini ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu mengatakan Anal Malik aku adalah raja. Ya, aku adalah raja. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan yakni menggenggam sebutkan dalam Al-Qur'an tadi. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah dan bumi waktu itu semuanya itu di di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. <clears throat> Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Anal Malik, aku adalah raja. Di mana itu raja-raja yang di dunia itu semua? Yang punya harta ini dan itu, sebagian yang punya harta berapa triliun banyaknya, mempunyai rumah yang tinggi yang mewah, mempunyai kendaraan yang mewah-mewah sampai di antara mereka merasa, merasa sombong dengan harta tersebut. Mana itu? Kemudian fadhahikan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau tertawa mendengar ucapan habr ini menunjukkan kebenarannya, menunjukkan kebenarannya. Hatta badat nawajiduh sampai tampak gigi geraham Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Gigi geraham itu gigi yang paling belakang itu kita ketahui kan? Itu tampak ketika seorang itu ter tertawa, tertawa bukan tersenyum tapi tertawa. Apalagi kalau dia tertawa terbahak ya itu kelihatan dan Nabi pernah tertawa. Dan Nabi pernah tertawa di sini. Sampai kelihatan gigi gerahamnya. <clears throat> Tasdiqan konlikoli al-habr, membenarkan ucapan habr ini. Summa qara'a kemudian Nabi mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Ayat yang tadi kita sebutkan. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana besarnya yakni makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, Ya, di sini ada hadis yang di Sahih oleh Syekh Albani taala <clears throat> yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Ibnu Jarir berkata Ibnu Jarir menyebutkan sanad kemudian disebutkan di sini qala Ibnu Zaid hadatsani abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Mas sama sab tidaklah Langit-langit yang tujuh, langit yang tujuh di atas kita itu. Anil kursi dari kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi, ya kursi-kursi. Kursi itu bahasa bahasa Indonesia adalah kursi. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia sama di sini. Dan kursi itu kita meyakini termasuk akidah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu adalah maudhi qadamai Rahman. Tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kita terima begitu saja, selesai. Itu kursi. Tidak boleh bagaimana kan? tidak boleh membagaimanakan. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya. Tidak boleh kemudian dikirim kepada mana ini dan itu tidak perlu. Disebutkan di sini, tidaklah langit-langit yang tujuh itu yang di atas kita ini di hadapan kursi itu ila rohim sab'ah kecuali seperti dirham yang tujuh. Kan tadi langit tujuh kan? Sab'ah samawat. Di sini dibandingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dirham. Dirham itu ya uang receh. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di situ mata uang dirham, ada dinar. Dirham itu dari perak disebutkan seperti itu atau semisalnya. Sedangkan dinar dari emas. Satu dinar itu sepuluh dirham. Disebutkan di situ e, seseorang yang dia itu dalam hukum Islam mencuri kalau batasannya sudah sampai rubuk dinar, seperempat dinar dihitung-hitung satu dinar itu bisa untuk membeli kambing Berarti sekitar mungkin satu juta. Berarti rubu dinar seperempat juta dua ratus lima puluh ribu. Kalau seseorang mencuri dengan jumlah seperti itu, ya di atasnya itu atau seperti itu maka pantas dia untuk dipotong tangan. Kalau masih lebih sedikit seratus ribu dan sebagainya maka ini tidak dikatakan seperti ini. Tidak dikatakan untuk dihukum dengan e, dipotong tangan wasariku wasariqatu adi adiyahuma jasa bima kasabah nakala minallah Bukan dalam surat Al-Maidah orang yang mencuri laki-laki dan orang mencuri perempuan ya adi adiyahuma potonglah kedua tangan ini potonglah tangan orang tersebut sebagai balasan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu dari Al-Qur'an menyebutkan jadi dirham itu mata uang dari perak atau semisalnya sedangkan dinar itu dari dari emas. Maka seperti dirham yang tujuh, ini uang receh itu, uang perak itu, ulkiat fiturs yang dilemparkan di turus. Turus itu tameng besi itu. Seperti itu permisalannya. Langit yang tujuh itu ya dimisalkan seperti dirham ini tadi, uang receh ini tadi. Ya, dibandingkan kursi seperti itu yang dilemparkan di e, tameng besi itu. Ya biasanya kalau untuk menghalangi dari mungkin panah atau demikian juga tombak menggunakan itu tameng besi yang bulat itu. Seperti itu. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Abu Dhar radhiyallahu anhu. Hadis yang disoal oleh Syekh Albani juga. Hadis yang sahih. Wa qala Abu Dhar radhiyallahu anhu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Mal kursi fil ars tidaklah kursi itu dibanding ars." Ars tadi kita sebutkan. Ya, Ar-Rahman alal arsistawa. Allah Subhanahu wa taala di ars itu ars itu singgah sana, istiwa, bersemayam. Perbedaan kursi dengan ars itu ya, illa kahalqah min hadid seperti gelang dari hadid dari besi. Ulqiyat baina dohai fulah yang dilemparkan di atas fulah. Falah, falah itu adalah padang sahara. Lapangan yang besar itu yang berisi rommel, berisi apa? Pasir itu yang sangat banyak kalau di Yaman atau di Arab Saudi, ya ini di situ padang Sahara, padang Sahara. Kalau di tempat kita eh, Sanepa atau ya istilahnya itu. Ya ini kalau di Lombok itu ya ini semak belukar, alang-alang, ilalang yang banyak. Ini seperti apa? Seperti gelang dari besi yang dilemparkan di padang Sahara. Minal art dari bumi, bayangkan. Bayangkan itu. Jadi kursi di hadapan ars seperti itu kecil sekali. Sedangkan langit tadi, langit tadi di hadapan kursi itu seperti uang receh tadi yang dilemparkan di apa? Di tameng besi tadi. Seperti itu. Ya, ini menunjukkan ya ini makhluk-makhluk Allah SWT sangat besar. Belum lagi kalau disebutkan di situ ada Baitul Makmur. Baitul Makmur rumah yang dimakmurkan Allah SWT, ya Nabi SAW menyebutkan bahwa di situ malaikat setiap hari ada 70 ribu. Setiap hari 70 ribu malaikat naik di situ, kemudian pergi dan tidak pernah kembali lagi. Terus demikian setiap hari. Padahal satu malaikat itu ketika malaikat Jibril alaihissalam menampakkan dirinya yang sebenarnya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali di Gua Hiro dalam bentuk seorang manusia. Ya, kemudian turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Kemudian beberapa tahun tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi merasa rindu. Kemudian ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menampakkan dirinya malaikat Jibril itu di atas kursi, memenuhi ufuk, memenuhi ufuk waktu itu. Ya memenuhi langit bahkan disebutkan. Mempunyai 600 sayap sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau takut mendatangi istrinya kemudian ke rumahnya kemudian turun ayat Ya yual mudathir kum fa'antir Warabaka fakabir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah, peringatkanlah kepada manusia. Ini satu malaikat saja. Malaikat Jibril demikian. Semua dalam Al-Qur'an itu Alhamdulillahi ja'ilil yani fatirah samawati wal ard ja'ilil malaikati Allah SWT menyebutkan fatirah samawati wal ard yang menciptakan langit-langit dan bumi Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fi khalqi ma yasha. Yang menciptakan malaikat uli ajnihah yang memiliki sayap. Malaikat mempunyai sayap. Yang memiliki sayap bisa berwujud manusia sebagaimana mendatangi Nabi tadi, demikian juga ketika menjelaskan di hadapan para sahabat, Pak ni anil Islam, kabarkanlah kepada tentang Islam, iman, ihsan, itu dalam bentuk seorang manusia. Bahkan disebutkan para ulama ya seperti wajahnya sahabat namanya dia Al-Kalbi, seorang sahabat yang punya wajah yang bagus. Jadi seringnya malaikat Jibril itu ketika mendatangi Nabi seperti wajah sahabat ini. Ya, tapi bentuk aslinya tadi. ini uli asnihah memiliki ajnihah memiliki sayap. Masna waruba Dua, ini dua-dua. Ini ujri uli ajnihatin masna waruba. Ini empat-empat. Sampai disebutkan tadi malaikat Jibril dalam bentuk 600 sayap. Dan itu malaikat ini masuk di Baitul Ma'mur setiap hari ya 70 ribu dan tidak kembali lagi. Terus demikian. Kita tidak ada apa-apanya. Kita di bumi ini, ya di bumi ini bumi, bumi ini kemudian tadi disebutkan langit tentang langit di hadapan kursi bagaimana keadaannya kursi di hadapan ars bagaimana keadaannya kita tidak ada apa-apanya ya tidak ada apa-apanya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Bukan dalam dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun dun sidat la ya'sunallah ma'amarahum. Di situ di neraka jahanam itu ada malaikat juga disebutkan dalam ayat ini malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dia itu gilat, marah ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat. Tidak bermaksiat sama sekali. <clears throat> Di sini disebutkan demikian oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang ya ini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tadi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hal ini semua dan tidak ada sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang menguasai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walagina anillah ta'ala tarfatain dan tidak ada merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala satu kedipan mata. Dan barang siapa yang dia itu merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala satu kedipan mata saja, walaupun satu detik merasa cukup tidak butuh kepada Allah sebutkan di sini oleh beliau termasuk orang-orang yang celaka. Bahkan termasuk orang-orang yang kafir. Disebutkan oleh Ibnu Rajab <clears throat> disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di situ di dalam hadis ya ketika disebutkan ini haram tu dulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama. Sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman terhadap diriku dan menjadikan di antara kalian itu ya, haram juga. Fala tadzalamu, jangan kalian saling berbuat dolim. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalau orang yang paling awal, kemudian juga yang paling akhir dari manusia, demikian juga dari jin, kamu mereka berdiri fi wahid di dalam suatu tempat. Semuanya meminta. Yang pertama dari manusia, kemudian yang paling akhir dari manusia, dari jinnya juga berkumpul di situ kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan mereka semua itu. Ya. Dan tidak akan mengurangi kekuasaanku illa kamisel kecuali seperti apa? Seperti jarum yang dimasukkan di dalam lautan. Ini tidak mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Di situ disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ada seseorang yang dia itu merasa merasa cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya ini disebutkan di situ oleh beliau mengampuni dia dengan rahmatnya. Maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, engkau masukkan aku dalam surgamu itu karena apa? Karena rahmatmu, rahmatmu padahal aku tidak pernah berdosa kepada engkau. Ini orang ini merasa bahwa dia telah beribadah 50 tahun dan merasa tidak pernah berdosa. Ketika disebutkan bahwa dia itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita semua ini adalah apa? Mendapatkan nikmat, bisa belajar, demikian juga diberikan hidayah untuk kemudian yakni menuntut ilmu dan sebagainya, mengetahui sunnah, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian timbul pada diri kita itu kemudian merasa bangga. Maka orang itu Ya ini merasa bahwa itu karena ibadah dia, bukan karena rahmat Allah Subhanahu Maka langsung orang ini dihukum oleh Allah Subhanahu dengan apa? Badaraba irqah. yakni dia punya urat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ini dibuat sakit. Akhirnya dia itu tidak bisa sholat waktu itu. Nah, ini gara-gara uratnya itu sakit yang biasanya dia itu beribadah dan dia merasa dengannya itu bisa masuk dalam surga, ya bukan karena rahmat Allah Subhanahu akhirnya dicoba dengan itu maka akhirnya dia tidak tidak bisa sholat ya tidak bisa sholat sebagaimana biasa maka kemudian dia baru baru merasa bahwa itu adalah semua itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu juga kita sudah mempersiapkan ini dan itu ya tetapi mungkin karena motor kita rusak atau banyak bocor padahal sudah bagus di jalan kemudian bocor kena paku dan sebagainya tidak bisa kita mungkin mendapatkan hasil yang kita harapkan ini semua menunjukkan bahwa apa itu semua adalah menunjukkan taufik Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an <clears throat> Summa awrasna kita baladi astafaina min ibadina. Ini Allah menyebutkan di situ orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum dhalimul nafsih, di antara mereka ada yang mendolimi dirinya. Banyak maksiatnya. Tapi masih masih seorang muslim. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang kosong. Ya, seperti itu. Itu suatu yang haram dia lakukan itu, ya. Tapi dia masih seorang muslim hum muktasid di antara mereka ada yang sederhana, ya melakukan amalan ketaatan, ya, tetapi sunnahnya jarang. Yang sunnah-sunnah jarang. hum sabiqum bil khairat di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana Allah sebutkan di situ? Biidnillah. Dengan izin Allah Subhanahu Mereka bisa berlomba-lomba itu mendahului saudara-saudaranya, ya mungkin malas-malasan dan sebagainya itu, ya itu apa? nilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua para ulama oleh ahli tafsir, kenapa disebutkan di situ kalimat dengan izin Allah agar tidak timbul pada diri mereka itu apa? Rasa sombong. Ya, supaya tidak timbul pada diri mereka itu rasa sombong. Bahkan kalau dia sombong dengan ibadah dia itu sampai sebagian sahabat mengatakan ya, li'an anam untuk aku itu tidur, ketiduran tidak sholat malam itu. Kemudian aku menyesal di pagi hari lebih bagus daripada apa? Aku sholat malam penuh dari setelah isya sampai subuh sholat terus. Tetapi di pagi hari merasa sombong, menyebutkan kebaikan dia itu di hadapan manusia. Lebih bagus ketiduran daripada kemudian merasa sombong dengan amalan ibadah tersebut. Dan Nabi menyebutkan layat jannah tidak masuk ke dalam surga maka nabi kolbihi miskolat darah minal kibir. Orang yang di dalam hatinya itu satu biji sawi dari kesombongan. Ya, tidak masuk surga. Maksudnya apa? Kalau dia seorang muslim tidak masuk surga, orang-orang yang pertama masuk surga disiksa dulu dengan sebab apa? Dengan sebab kesombongan dia itu. Menunjukkan bahayanya sombong. Oleh karena karena itu tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya orang-orang yang di itu faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat Mereka berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah SWT supaya tidak timbul pada diri mereka itu kesombongan. <clears throat> Adapun di sini oleh Al Imam Ibn Abdul Is ketika menjelaskan ucapan tadi, ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah menguasai alam semesta ini. Ya kalau kita perhatikan malaikat demikian, kemudian juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Wala yamliku syai' dan tidak ada suatu pun yang menguasai Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan kalamu haq dohir la khofa fi. Ya, ini suatu kalimat, suatu ucapan yang benar yang tampak jelas tidak tersembunyi sedikit pun. Ini tidak perlu dijelaskan sesuatu yang jelas. Oleh karena itu kita cukupkan ucapan beliau ini. Kemudian berikutnya qauluhu. Ya, ini disebutkan di sini oleh Imam Tahawi termasuk dari akidah yang kita hendaknya meyakini juga wallahu yaqdabu wa Sesungguhnya Allah SWT itu marah. Wayardo demikian juga ridho. La ka'ahadin minal waro. Tidak seperti seorang pun dari manusia. Alwaro itu al-insan manusia. Jadi Allah itu ridho, demikian juga Allah itu marah, murka. Tidak seperti manusia, tidak seperti manusia. Sebenarnya beliau oleh Imam Ibn Abil Is di antaranya adalah radhiyallahu anhum. Allah SWT ridho pada mereka kepada para sahabat. Demikian juga laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubai'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman ketika berbaiat kepada engkau wahai Muhammad di bawah pohon. Di sini menunjukkan Allah ridho. Allah ridho kita menetapkan Allah itu mempunyai sifat ridho, meridhoi sesuatu. Ya. Di situ ada orang-orang ahlu ta'wil. Maksudnya bagus. Maksud mereka itu apa? Ahlu ta'wil itu mentafsirkan dengan mana yang tidak sebenarnya. Maksud mereka disebutkan itu maksud yang bagus. <coughs> Kalau kalimat ridho, wujud mencintai, demikian juga yakdob marah, yaskhut murka. Seperti ini kalau kita menetapkan berarti seperti makhluk. Mencintai di situ ada apa? Ada kecondongan syahwat. Ya, sebagian mengatakan seperti itu. Ya, sebutkan di sini juga wayukol dan dikatakan untuk orang yang dia itu mengingkari kalimat ridho. Mereka mengatakan Inal godab goleyan udami kolb. Marah itu adalah memuncaknya darah yang ada di hati. Emosi, istilahnya gitu. Warido almail wa syahwat. Ridho itu, ridho cinta itu menunjukkan kecondongan dan syahwat. Ya, mereka dengan maksud itu bagaimana Allah disifati dengan ridho, disifati dengan mencintai. Berarti kita memisahkan manusia, memisahkan seperti manusia, condong kepada istrinya, condong kepada perempuan, Maksud mereka seperti itu. Hal demikian adalah yakni salah. Ya, termasuk pendapat yang salah. Ya sudah kita memahami sebagaimana datang di situ. Mencintai, demikian juga ridho, demikian juga murka, sebagaimana datang tidak perlu kemudian ditakwilkan dengan makna ya seperti ridho, iradatu, sawab. Allah berkehendak untuk memberikan balasan kepada dia. Itu makna ridho, itu makna yakni mencintai. Maka seperti ini tidak tidak tepat. Ya, kita menetapkan bahwa Allah itu mencintai, demikian juga Allah itu ridho terhadap amalan-amalan soleh hambanya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan di sini banyak. Lakat radhiyallahu 'anil mu'minin, Allah telah ridho. Dan ridho itu yakni mencintai. Allah mencintai ridho kepada apa? hamba-hamba yang mukmin ketika berbayat kepada Nabi di bawah pohon. Ketika waktu itu di bawah pohon samurah, ya, pohon samurah, namanya pohon samurah, Waktu itu ada kabar bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka ketika mendengar kabar itu Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Siapa yang mau berbaiat untuk mati, berbaiat mati untuk menuntut darah Utsman bin Affan. Kemudian mereka para sahabat yang hadir waktu itu berbaiat di bawah pohon itu, baiat Ridwan. Baiat ini sumpah setia, ya. Ridwan ya, situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mendapat kabar berikutnya bahwa Utsman bin Affan masih hidup. Dari keinginan mereka itu, yakni siap untuk kemudian mati untuk mempertahankan agama Islam, ya, itu mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Fath di sini ayat 18. Allah telah ridho terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka itu berbayat kepada engkau yang Muhammad di bawah pohon. Sudah siap mati. Cuma sekedar itu walaupun kemudian tidak dibuktikan, ya tidak ada peperangan waktu itu, tapi Allah telah ridho. Wa ta'ala yang menunjukkan di sini sifat berikutnya bahwa Allah melaknat demikian juga marah. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaih. Ini orang yang Allah melaknat dia, demikian juga Allah murka kepada dia. Demikian juga wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu. Allah marah kepada dia, demikian juga Allah melaknat dia. Wabau bighadabin min Allah, dia telah membawa menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita menetapkan ini. Wallah yaqdabu wa yarda la ahadin minal waro. Allah Subhanahu wa taala marah demikian juga ridho tidak seperti manusia, tidak seperti manusia. Soal <clears throat> sampai di sini, nah ini kita teruskan pada pertemuan akan datang kita sebutkan berikutnya pembahasan Sirah Nabawiyah. <clears throat>